الشيطان الرجيم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Komentarnya satunya seperti berikut. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana menggauli perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan kalau dalam hal dalam keadaan menstruasi. Apakah itu halal, apakah haram? Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwa darah kotor yang sedang mengalir itu adalah satu mustaqbar dan penyakit. Menggauli mereka dalam keadaan seperti itu adalah berarti kamu menggunakan dirimu untuk penyakit. Maka jauhilah menggauli perempuan di saat-saat seperti itu. Dan di saat mereka masih di dalam keadaan haid. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka bersih. Oh ya. Kalau mereka sudah bersih, mandi dengan air, tidak apa-apa, itu amarakumullah. Maka ikutilah mereka melalui tempat-tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan oleh Allah jadi ada tempat yang diharamkan oleh Allah itu tempat yang bukan tempat anak nah, jangan kamu wala Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anha syi'tum kamu boleh mendekati tempat kebunmu itu. Umpamakan kebun. Sebab aku ini pasti kebun. Bibitnya ani, hati-hati Buahnya sana. Jadi datangilah kebunmu itu di tempatnya. Orang mendatangi perempuannya bukan dari tempat itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Taala menyukai hambanya yang bertobat. Inna Allah uh, Inna Allah yuhibbut tawabi wa yuhibbul mutatahhirin. Kamu tahu bahwa Allah menyukai hamba hamba yang bertobat yang bersuci suci yang bersuci-suci. Sebab datang di waktu menstruasi jelas menurut ilmu kedokteran cocok dengan ini. Cahaya. Cahayanya itu akan membuat infeksi. Buat perempuan, infeksi buat laki-laki. Sesuatu yang tidak steril dimasukkan di dalam satu rahim di dalam keadaan rawan. Satu rahim rawan sekali. Dan tidak steril membawa infeksi. Dan membawa macam-macam balak tetapi bisa juga menyebabkan kanker. Bisa juga menyebabkan bisul-bisul di dalam badan di tempat tertentu. Tapi itu benda benda penyakit ya, oleh belah. Hal itu Allah Taala mengatur masyarakat umat Islam eh, tidak mendekati perempuan karena di saat mereka itu dalam keadaan seperti itu. Ya. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tanya atau dia berkata orang Yahudi itu bangsa Yahudi itu kalau perempuan sedang satu bulan tidak dikasih sama sekali dikeluarkan dari rumahnya diusir dari rumahnya tidak ada jangan dikumpuli duduk saja tak mau disuruh keluar dari rumah tak mau dimakan bersama tak mau diajak duduk bersama diajak bicara ayat ayatnya keluar. Maka Nabi kita bagaimana kalau kita ya Rasulullah? Bagaimana aturannya Islam ya Rasulullah? Jawab. Yasalunaka anil mahir. Katakan ya Muhammad itu cuma macam semacam gangguan yang membawa bahaya. Jangan kamu gauli perempuan itu. Tapi kalau duduk tidak apa Jadi dalam hukum mazhab empat kalau duduk bersama istri, makan bersama istri, tidur bersama istri, tidak apa-apa. Asal jangan dijauhi. Tapi kalau dalam hadis-hadis yang Aisyah juga akan berkata, kadang-kadang kita istri-istri Rasulullah SAW dalam keadaan menstruasi, Rasulullah SAW ya tidak menyangkut, tidak memegang atau tidak eh, tidak melihat atau tidak melihat dan pusat ke bawah tapi ke atas dia tetap di atas dan ini hukum kalau jawabannya kena Aisyah dalam soal ini termasuk hukum sebab istri Rasulullah SAW merupakan ibu kaum mukminin seluruh dunia jawabannya mempunyai hukum di sini hukum ya Jadi bin Abdullah di mengatakan riwayat yang lain. Mengatakan bahwa jadi bin Abdullah Yahudi itu mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya dari maaf maaf dari belakang maka anaknya akan menjadi julid. Maka turun ayat ini bisa ukum harsun lakum. Fa'tu harsukum anna itu. Kamu boleh datangi istrimu dari mana saja. Asal di tempat yang oleh Allah. Paham sudah saudara Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, cukup. Kebonanmu tidak ya, diri kamu eh, kumpul perempuanmu itu melalui apa yang ditutupkan oleh Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yahudi kalau orang mendekati istrinya dari belakangnya itu merupakan si anaknya menjadi sulit dan sebagainya itu adalah khurfatnya kaum Yahudi saja. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Akan nah, dikatakan kesimpulan dari ayat ini bahwa Yahudi selalu streng dalam menjauhi istri waktu haid. Ya, orang ahli ini seperti orang yang kena penyakit lepra. Seperti kaum Nasoro. Kaum Nasoro bergaul biasa seperti tidak ada main. Di antara kiri dan kanan itu kena. Jadi Nasoro terlampau e, mudah membiarkan orang-orang bergaul dengan perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Maka datang Islam membawa cara tidak betul. Sejak segala sesuatu kecuali bersubuh. Itu Islam. Jadi kamu boleh duduk, boleh bicara, boleh makan bersama, boleh tidur bersama, bersama. Tapi kecuali persubuhan. Tidak dilarang. Yang kedua, mahir atau haid mafkar minggu. Mahir adalah satu penyakit. Sebab itu darah yang keluar itu darah namanya kita sudah darah maaf maaf kotor. Kalau tidak keluar darah itu itu perempuan bisa mati. Jadi itu memang harus keluar. Dan itu menunjukkan bahwa itu perempuan habis subur. Artinya habis itu 10 hari habis menstruasi atau sejak sampai 15 hari, maka perempuan itu akan telur eh, telurnya dia akan berada di pintu rahim menunggu sesuatu e, pergaulan, lalu itu nanti masuk ke dalam dan dia bisa hamil. Itu namanya tanda bahwa ini perempuan masih diharapkan kesuburannya. saudara-saudara, uh, barangkali